Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Senang sekali rasanya pemirsa di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam acara dakwah agama Islam apa kabar Anda pemirsa di pagi hari ini? Mudah-mudahan setelah kurang lebih 15 eh, hari kita berpuasa, kita diberikan oleh kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap dapat memaksimalkan ibadah kita. Dan tidak lupa kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit, sedang tidak melaksanakan sedang tidak bisa melaksanakan ibadah salat atau ibadah saum. Kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah segera mengangkatnya kita tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, di tengah suasana syahdunya kita melaksanakan ibadah puasa tentu tidak bisa semua kita memahami apa esensi dari puasa itu Terkadang banyak sekali di antara kita yang hanya sekedar melaksanakan sebuah kewajiban tanpa bisa memetik sesuatu apa yang tersembunyi di belakangnya. Untuk itulah di kesempatan pagi hari ini kita mencoba mendiskusikan lebih jauh tentang hikmah puasa. Apa saja hal-hal yang bisa kita petik setelah kita melaksanakan ibadah puasa itu. Dan bersama saya telah hadir seorang guru kita yang insya Allah kita semua sudah mengenal beliau yaitu Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi SHMHU. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustaz? Ustaz? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. semoga sehat ya. Insyaallah. Amin. Sehingga bisa berbagi ilmu dan bertakwa untuk kita semua di sini. Amin. Ya Terima kasih juga telah berkenan hadir di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Ya. Dan pemirsa, di kesempatan pagi hari ini kita kedatangan teman-teman adik-adik kita dari Remaja Islam At-Taqwa Jalan Al-Barkah Saharjo Jakarta Selatan. Assalamualaikum. Adik-adik apa kabar semuanya? Semuanya sehat ya? Sudah punya baju lebaran belum? <laughs> Kok ketawa belum jawab berarti belum punya jangan-jangan ya. Baik. Dan terima kasih juga telah berkenan hadir di kesempatan pagi hari ini dan pemirsa nanti di sesi berikutnya kita juga akan mendengarkan tembang-tembang cantik dari teman-teman kita dari grup Qosidah Salawat An-Nabawi Eki Jakarta. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Saya senang sekali lihat batiknya nih, bagus nih. <laughs> Terima kasih juga telah berkenan hadir dan kita tunggu teman-teman syairnya ya. Baik Pak Ustadz, berbicara tentang hikmah puasa, Eh, mungkin tidak semua kita mampu memetik atau meraih hikmah apa sih yang sebenarnya tersembunyi di balik puasa kita ini gitu ya. Eh, kita memahami puasa lebih sekedar hanya sekedar menahan eh, diri untuk tidak makan, tidak minum atau mungkin tidak berhubungan kalau yang sudah punya suami dan istri. Nah, mungkin diberikan kepada kita sebuah gambaran nih seperti apa sih hikmah puasa yang dimaksudkan oleh agama kita itu. Silakan Pak Bismillahirrahmanirrahim para pemirsa televisi Republik Indonesia di mana saja Anda berada dan adik-adik yang ada di studio serta grup Gambus An-Nabawi PT IKI ya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mentaklifkan telah mewajibkan kepada kita ini bermacam-macam ibadah. Itu lantaran tujuan dan hikmah masing-masing. Hmm. Ada ibadah itu yang Allah wajibkan kepada kita setiap hari seperti sholat. Ya. Ada ibadah itu yang Allah wajibkan kepada kita setahun sekali seperti zakat. Bahkan ada ibadah yang hanya Allah wajibkan kepada kita seumur hidup satu kali, yaitu seperti ibadah haji. Ya. Dari ibadah-ibadah ini juga ada yang bersifat ijabiah, ada yang bersifat salbiah. Apa itu? Artinya ada yang bersifat ibadah itu proaktif, kita harus melakukan sesuatu. Hmm. Tapi ada yang bersifat salbiah, kita harus menahan diri dari berbuat sesuatu. Ya. Hmm. Kalau sholat kan kita aktif, ada ruku, ada sujud, ya. Kemudian haji juga ada tawaf, ada sa'i, itu perintah-perintah. Tapi juga ada yang bersifat menahan diri, ya. Hmm. Seperti puasa. Puasa itu jangan makan. Betul. Jangan minum, jangan bergaul dengan istri, jangan menggunjing orang. Banyak jangannya. Ya. Sebab ada kalanya pada seseorang itu ya mampu melaksanakan perintah, tapi belum tentu mampu menjauhi larangan. Hmm, betul. Nah oleh sebab itu dalam ibadah itu ada perintah, ada larangan. Ya. Fungsinya yang jelas supaya iman kita ini semakin hari semakin kokoh, semakin hari semakin kuat dicoba dengan perintah mampu melaksanakan perintah dicoba menjauhi larangan mampu menjauhi larangan sebab ada kalanya pada seseorang ia itu puasa puasa kuat tapi sholat enggak hmm, ya betul ada juga orang itu sholat tidak puasa tidak tapi sodako rajin hmm. ada ada orang itu kalau sholat rajin tapi pelitnya ada ketulungan nah, <laughs> ya ini macam-macam ini ya tapi yang dari kesemua ibadah itu pokoknya sholat ya sholat sholat adik-adik para pemirsa sholat ya sholat itu kalau dalam ibarat pakaian itu ibarat celana puasa itu ibarat baju hmm. ya tapi kalau sodakoh itu ibarat dasi nah, hmm. jadi kalau orang puasa tapi nggak sholat berarti pakai baju tapi nggak pakai celana hmm. hmm, hmm. kalau orang sholat nggak puasa nggak hanya sodakoh rajin itu berarti nggak pakai baju, nggak pakai celana, pakai dasi doang. Kemudian naik ojek. Tolong dibayangkan, ada orang nggak pakai baju, nggak pakai celana, pakai dasi naik motor. Ya. Itulah ibaratnya orang yang nggak sholat, nggak puasa, tapi rajin soda, soda. Nah, ini tiap-tiap ibadah itu punya tujuan, punya hikmah ya ada satu kitab namanya Hikmatut Tashri' wa Falsafatuhu yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Ahmad Al-Jarjawi ya. Jadi tiap-tiap ibadah itu ada tujuan. Seperti solat, apa tujuan solat? Akimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Dirikan solat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Untuk sholat. Sedangkan untuk zakat, khud min amwalihim sodakotan tutohiruhum wa biha. Ambillah oleh muzakat untuk membersihkan harta si muzaki ya supaya tidak ada pencampuran hak antara hak fakir miskin dengan hak yang berzakat dan juga untuk membersihkan diri si muzaki itu daripada sifat serakah, kikir, ya, dan toma. Toma itu ya merasa ingin dikuasai sendiri. Ya. Itu tujuan zakat. <clears throat> Sedangkan untuk haji Allah berfirman liyashhadu pialahum wa yadgrusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Agar para jamaah haji itu mampu mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari prosesi ibadah haji yang dilakukannya. Sebab dalam ibadah haji itu banyak simbol-simbol ya seperti tawaf, seperti sa'i, melontar jumrah. Itu ada simbol-simbol yang perlu diterjemahkan secara panjang mungkin dalam e, nanti pada sesi yang lain ya. Nah, sedangkan puasa itu adalah Allah berfirman la'allakum tattaqun. Ya, singkat, simpel agar kamu menjadi orang yang takwa. Nah, dari macam-macam ibadah itu ada hikmah, ada hikmah. Nah, kita saat ini kita sedang berbicara hikmah puasa, Betul. Ya, hikmah saum. Pertama hikmah puasa itu adalah manifestasi rasa syukur kita hmm. Allah. Jadi tanda orang yang bersyukur. Ya. Memang semua ibadah itu merupakan manifestasi syukur. Hmm. Kenapa kita harus bersyukur? Kita banyak telah diberikan nikmat oleh Allah. Pertama nikmat sebagai manusia kita ini tidak dijadikan hewan, tidak dijadikan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan, ya. Seperti apel, rambutan, tomat, tapi oleh Allah kita dijadikan manusia makhluk yang mulia. Walakod karomna bani Adama. Sungguh kami telah memuliakan manusia. Kemudian Allah memberikan rizki juga kepada kita yang baik-baik. Dari mulai udara yang kita hisap, air yang kita minum, rezeki yang kita makan. Kalau kambing makan pisang cukup kulitnya, tapi manusia isinya. Ayam, bebek makan padi, dedek kulitnya, tapi manusia isinya. Tapi Allah kuasa, sekalipun ayam makan dedek, bebek makan dedek bisa bertelur. Manusia jauh makanan yang lebih bagus, minum susu, makan telur, makan daging, tapi tidak bisa bertelur, ya. Nah. So kalau manusia bertelur repot, repot, ya. Nanti Robot banyak. Akan terjadi stagnan, akan terjadi kemandegan. Bapak-bapak, para pemirsa masuk ke kantor bisa terlambat. Hmm, kalian bertelur dulu. Kenapa bapak? Saya bertelur. Ini suatu syukur pada Allah ya. Syukur ya, manusia tidak bisa bertelur. Ya. Nah, kemudian kita dijadikan oleh Allah juga sebagai bangsa Indonesia ya hmm. bangsa Indonesia bangsa yang subur gemah ripah dan relatif aman di kita ya paling ya kecil-kecil saja ya hmm. ini berkat ponding pander kita dulu bapak-bapak kita mendirikan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia ya yang eh, besok kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-60 6 ya. yang ke-66 kita Insya Allah. Insya hmm. Allah mm -hmm. ya. Nah, itu berkat perjuangan, kita merdeka. Apalah artinya kita ini hidup kalau tidak merdeka. Betul. Ya? Maka kalau dalam karnaval kan merdeka. Betul. Merdeka. Nah, gitu ya. Kalau kita anak-anak biasanya baris ya, itu mensyukuri nikmat kemerdekaan, ya. Kemudian juga kita bersyukur dijadikan oleh Allah sebagai orang yang beragama Islam. Mm -hmm. Ya, itu bersyukur. Sebab Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Agama syariat Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Nah, itu. Jadi kita bersyukur oleh sebab itu Allah memerintahkanlah kepada kita puasa. Nah, tanda orang bersyukur itu mau melaksanakan perintah-perintahnya diantaranya puasa. Hmm. Ya, jadi puasa itu adalah hikmahnya merupakan tanda syukur kita kepada Allah yang telah banyak memberikan, mengkaruniakan kepada nikmat yang banyak. Ya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung-hitung nikmat pemberian Allah, niscaya kamu tidak akan menghitungnya. Ini yang pertama. Baik. Syukur tadi ya, salah ya. satu tanda syukur kita. Yang kedua, mhm. puasa itu adalah untuk mendidik keimanan. Kepercayaan kepada Allah. Kita pulang kerja ya atau di rumah sendirian. Ini perut rasa lapar. Mhm. kemudian rasa haus, tapi kadang di kulkas itu ada, ada air dingin, ada sirup, ya, ada buah-buahan. Tapi kita nggak berani, walaupun nggak ada orang. Betul. Nah, ini artinya bahwa imannya orang itu semakin tinggi. Manusia tidak lihat, anak kita tidak lihat, istri kita, tapi Allah melihat. Mhm. Nah, akhirnya nanti dilanjutkan pada sikap kita di kantor atau ketika kita diberi amanah di perusahaan. Orang lain bisa saya kibuli dengan faktur. Orang lain bisa saya kibuli dengan kwetansi Tapi bukankah Allah melihat kita Bukankah Allah memperhatikan kita Jadi akan membuat Dengan iman itu akan membuat nanti sikap yang lurus Sikap yang jujur ya Kata orang Inggris Every man has two angel Apa itu? Tiap-tiap orang punya dua malaikat hmm. Dibacanya angel Dibacanya angel Ditulisnya angel ya, Angel Tiap-tiap Manusia punya dua malaikat, one on his right shoulder and one on his left. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Ya, ini tidak ada yang kelewat ucapan kita, gerak diri kita dipantau oleh dua malaikat ini. Mayal fidumin kaulin illa ladaihi rokibun ati Tidak ada yang kelewat ucapan kita, gerak diri kita kecuali dipantau oleh dua malaikat namanya rokib dan ati Ya. Jadi dari iman tadi, dari kepercayaan kepada Allah tadi nanti akan melahirkan akhlakul karimah. Hmm. Oh, ketika saya berbicara benar, ketika saya berbicara baik, menegur orang dengan baik, menjawab sapaan orang dengan baik. Berarti itu ada tulisannya. Jadi tidak ada yang kelewat, apa yang kamu lapatkan, kecuali akan dicatat. Oh, jadi akan akhlak baik. Juga ketika kita menjawab sapaan orang tidak baik, oh, akan catatannya. Jadi adik-adik yang studio ya. Kalau nanti adik ditanya orang, dari mana dek? Jangan ngomong begini, dari mana dek? Dari belakang. Mau kemana dek? Mau ke depan. Itu memang benar, tapi kurang akhlak. Hmm. Ya. Tidak harusnya, umum dengan orang. Harusnya gimana jawabnya? Misalnya dari warung pak, hmm. atau dari sekolah pak, ya. gitu. Jangan dari mana deh, dari belakang mau kemana, mau ke depan. Ada tinggal di mana? Di Indonesia pak. gimana <laughs> rumahnya? Ada nggak dibawa? <laughs> Ada yang udah makan ya udah, nah, saya kalau nggak makan saya mati pak, gitu ya. Itu tidak boleh begitu, ya. Jadi harus nah, itu menjawab orang dengan baik, menjawab sapaan orang, termasuk bagian dari akhlak deh, ya. Nah, ya. ya. Jadi kita dari akidah yang lurus tadi, akidah yang salima akan melahirkan akhlakul karimah. Mm -hmm. Ya itu dari tujuan ibadah puasa itu, ya. Nah, berdua tuh ya. Berdua. Yang syukur ketiga, dan pendidikan keimanan. Syukur, dengan keimanan. Ketiga, puasa itu adalah e, mendidik rasa sosial. Hmm. itu kita kan puasa lapar. Betul. Haus. Nah, orang miskin itu haus dan lapar tiap hari bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun. Hmm. Maka pendidikan puasa itu langsung dirasakan, dirasakan oleh kita diharapkan timbul belas kasihan. Hmm. Timbul rasa kasih sayang kepada orang miskin, kepada anak-anak yatim, ya, kepada janda-janda, terutama janda-janda yang tua. Ini kadang-kadang janda yang muda disantuni, ya, janda yang muda dibiarkan, hmm. ya. Nah, itu harusnya janda-janda yang sudah tua, yang sudah tidak ada mata pencariannya, ya. Nah, timbul rasa sikap sosial. Sebab kata Nabi apa? laisa minna man bata shibaan wajahu ja'un wa huwa ya'lam. Bukan umatku, bukan golonganku, orang yang tidurnya nyenyak, perutnya kenyang. Tapi ada tetangganya yang lapar. Ya, tetangganya yang lapar dan dia tahu bahwa dia lapar, ya. Jadi dari puasa itu timbul nanti, oh, saya ternyata lapar. Kalau tidak makan, saya haus kalau tidak minum ya nah bagaimana supaya mereka juga merasakan maka timbul nanti ujung-ujungnya dari ibadah puasa itu zakat fitrah ya, zakat fitrah atau zakat mal ada yang menghitung zakat malnya itu dari mulai Ramadan nanti setahun kan Betul. ada namanya haul haul itu satu tahun ya nah, tapi ada juga yang infak di bulan Ramadan ada yang zakat fitrah zakat fitrah itu wajib ya bagi semua yang ada dalam keluarga kita ya baik itu suami istri anak bayi juga bayi yang ada ya nah, itu pembantu juga ya jadi harus semua jadi jangan kue bisa kita beli ya pakaian bisa kita beli tapi zakat fitrah hmm. nah nanti utamanya diberikan di zaman Nabi itu wakanu yu'tuna yauman au yaumaini apa itu diberikanlah zakat fitrah itu sehari atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri. Hmm. Dan batasnya memberikan zakat fitrah sampai imam itu naik ke atas mimbar. Ya, hmm. Ya, itu batasnya. Yeah. Jadi kalau imam sudah naik ke atas mimbar, itu hanya sodakotun minas sodako, Hanya sodako biasa hmm. saja. Ya. Yeah, yeah. Jadi, tapi takzil boleh. Artinya takzil itu mensegerakan. Boleh dari sekarang ya hmm. dari tanggal-tanggal segini boleh kita zakat kita kalau nanti lupa betul ya nah. kemudian dalam adabnya zakat fitrah itu ya diberikan kepada tetangga yang paling dekat siapa yang paling membutuhkan ya jadi jangan jauh-jauh jauh tapi ada tetangga kita yang miskin hmm. yang tidak kebagian yeah. ya itu harus yang dekat-dekat juga dengan uh, rumah kita ya? hmm. ya Nah, jadi memang selalu ibadah-ibadah dalam Islam itu selalu diakhiri dengan ibadah sosial. Ya, salat juga begitu, ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Kecelakaan bagi orang salat solat yang lupa alladzina hum yurauna wa yamnauna ma'un. Yaitu salat yang tidak lupa salatnya, ya, tidak membawa perubahan sikap dan juga sholatnya itu tidak tergerak untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Nah itu, jadi mendidik supaya dari puasa ini adalah supaya orang itu berlaku sikap sosial. Sosialnya ya. Nah. Itu yang ketiga. Ya. Kemudian apakah ada lagi? Nah, selanjutnya banyak hikmah puasa itu mm -hmm. antara lain juga mendidik supaya orang sehat. Oh, biar sehat. Ya, hmm. jadi dulu ketika Rasulullah SAW masih ada, Rasulullah itu suka mengirim surat kepada raja-raja uh mm-hmm. -huh. ya, untuk supaya mereka masuk Islam, raja ya, untuk masuk Islam. Ada yang dikirim ke Heraklius, ada yang dikirim ke Mukaukis, Raja mm. Mesir. Hmm. Nah ini yang tertarik kita yang dikirim ke Raja Mesir. Jadi inilah dari Muhammad Rasulullah SAW saya mengajak Anda untuk masuk Islam. Hmm. Seandainya Anda masuk Islam, Anda akan mendapat pahala dua kali. Karena jika Anda masuk Islam, tentu rakyat Anda pun akan masuk Islam. Hmm. Ya. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah dis, apa disampaikan diberikan kepada kita semua tertanda Muhammad Rasulullah. Ya. Hmm. Nah, jadi Mukaukis Raja Mesir itu membaca surat dari Nabi itu, dilihat aja. Hatinya tergerak hmm. untuk masuk Islam ini. Tapi dia masih timbang-timbang. Gimana rakyatnya, bagaimana pemimpin menteri-menterinya gitu ya, hanya dipegang. Kepada utusannya, kepada utusan yang diutus oleh Rasulullah itu sampaikan kepada Rasulmu, kepada Nabimu. Ya. Asalnya bicara ini sampaikan kepada rajamu. Oh maaf, bukan raja, tapi Rasulullah. Hmm. Gitu ya. ya, sampaikan kepada Rasulullah saya sudah tertarik dengan Islam, tapi saya belum menyatakan sekarang masuk Islam. Hanya sebagai rasa persahabatan, saya akan mengirimkan hadiah kenegaraan. Hmm. Zaman dulu akhirnya hadiah kenegaraan. Dari suratnya yang sangat simpatik itu, ya. Pertama memberikan hadiah dokter, hmm. namanya Haris bin Kaldah. ya. Ya. Yang kedua keledai, keledai itu kendaraan operasional. Nah, jadi itu dikasih untuk operasional kendaraan hmm. kedai hmm. ya untuk dakwah. Yang ketiga perempuan namanya Maria Kiptia. Kiptia itu Egyptian ya um, orang bahasa Mesir. Bawa lah. Nah kemudian keledai itu dijadikan kendaraan ya untuk nganter-nganter surat lah staf gitu ya untuk kendaraan staf itu. Nah kemudian uh, Maria Kiptia dijadikanlah istri oleh Rasulullah yang melahirkan Ibrahim tapi meninggal masih kecil ya. Kemudian yang ketiga dokter ini diberikan papiliun di masjid, ya di papiliun masjid. Nah, tapi dokter ini banyak nganggur, banyak nganggur. Ini tidak banyak yang berobat. Maka pada suatu hari kata Rasulullah, ayo kita turun ke desa, hmm. turunlah. Ini diperiksa dadanya itu oleh dokter itu, ya. Sehat umat, semua ya. Emat umat Nabi Muhammad itu sehat-sehat, hmm. sehat-sehat. Hmm. Maka kata si dokter itu, mengapa di sini itu ya Rasulullah sehat-sehat, tidak seperti di tempat saya. -hmm. Ya. Kata Nabi, nahnu kaumun la nakulu hatta nazu'ah faida akal nalam nasba. Hei dokter, kami ini adalah suatu kaum yang tidak makan kalau belum lapar dan mm-hmm. kalau makan tidak sampai kenyang. Nah, itu rupanya yang diteliti oleh para dokter itu sekarang Ternyata kalau kita terlalu banyak makan, ya, maka kalau orang terlalu banyak makan, apa aja dimakan? Dikasih nangka busuk dimakan, ya. <laughs> Dikasih opak dimakan, ranginang, tape terus dimakan. Mhm. Berarti dia sedang menggali kubur dengan giginya. Hmm. Dan kebanyakan penyakit-penyakit itu hampir 60% disebabkan oleh makanan yang tidak teratur. Ya. Apa aja dimakan, ya atau sebentar-sebentar makan, sedikit-sedikit makan, ya. Kalau Rasulullah itu kalau kita sedikit-sedikit makan, tapi Rasulullah makannya sedikit, hmm. ya. Nah, kalau kita sedikit-sedikit makan, ya. hmm. tawarin aja makan, ya. Nah, kalau Rasulullah itu pakai waktu makan itu, maka ada istilah asya, ada roda, ya, hmm. ada sarapan, ada breakfast, bahasa Inggrisnya, ada lunch, ada supper, ya. Jadi nggak kayak kita, ini sudah ditiru oleh orang barat ini. Kalau orang barat dikasih makan bukan pada jamnya, ya dia akan nolak, ya. Mm -hmm. nah, jadi uh, katanya no, it is time not for for, for, for lunch. Ya for mm -hmm. lunch Mm -hmm. Ini bukan makan waktu makan. Ya. Mm -hmm. Jadi dengan puasa itu menuju kesehatan, karena kalau pabrik saja terus dipakai, ya itu mesin hmm. terus dipakai, tentu akan rusak. Lama-lama awas dan rusak ya. aus, ya. ya. Mm -hmm. Tapi perlu diistirahatkan. Yeah perlu diseratkan mesin itu ya sehingga mesin itu akan kembali menjadi fresh akan kembali menjadi baik dan Ramadan inilah momennya ya, ya itu salah satu hikmah dari puasa di samping yang yang lain ya. ya. Baik, sudah ada empat nih saya catat tadi ya. ya. Kita senantiasa merupakan salah satu tanda syukur, kemudian pendidikan keimanan kita yang melahirkan nanti akhlakul karimah, kemudian juga pendidikan tentang sifat sosial kita yang uh, terus ditingkatkan dan sisi yang terakhir dari unsur kesehatan tadi ya. Sebelum kita lanjutkan, kita mungkin harus jeda sesaat, kita kembali akan mendengarkan tembang-tembang cantik dari teman-teman kita grup Qasidah Salawat An-Nabawi PTKI berikut ini. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama Dakwah Agama Islam dan pagi hari ini kita masih berbincang tentang hikmah puasa bersama guru kita Bapak Dr. Andes Haji Nandi Nafsabandi SHM Home dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Tadi kita sudah membahas tentang uh, empat diantaranya hikmah puasa yaitu tentang bentuk kesyukuran kita sebagai umat yang beragama, kemudian pendidikan keislaman, keislaman kita untuk membentuk akhlakul karimah, kemudian yang ketiga tentang untuk menumbuhkan uh, sikap sosial kita kepada Eh, saudara-saudara uh, kita yang lain dan yang terakhir adalah tentang pendidikan kesehatan kita gitu ya ada empat hal tadi namun sebelum kita lanjutkan Pak nampaknya ada-ada kita sudah tidak sabaran untuk juga ingin ikut bertanya saya persilahkan ya tolong sebutkan namanya dan pertanyaannya silahkan ya langsung saja Ya, langsung saja. Ya, silakan tolong sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki dari Remaja Islam Atakwa Jalan Saharjo. Silakan Mas Riki. Seperti yang Ustadz bilang pertama, ada orang yang sholatnya rajin tapi amalnya kurang. Mm -hmm. Seperti di bulan ini kan bulan Ramadan, banyak orang bilang kalau tidur itu ibadah. Mm. Dari sahur, tapi dia jarang sholat gitu, Ustadz tidur aja ya oh, tidur <laughs> nonton TV itu di mata Allah ada hikmahnya nggak mm -hmm. ya, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Riki berikutnya silahkan penanya yang kedua juga masih sama tolong disebutkan namanya dan pertanyaan. luar biasa pertanyaannya bagus silahkan Dek, tolong sebutkan namanya sayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya Albin dari remaja Islam Ataqwa. Alvin Albin ya, silahkan. Ustadz, saya mau nanya larangan-larangan apa kalau sedang kita berpuasa di bulan Ramadan ini? Mm -hmm. Larangan saat berpuasa ya. Baik, silahkan Masih adakah satu lagi mungkin? Iya, silakan Bu. Tolong sebutkan namanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Reis dari Remaja Islam At-Taqwa. Silakan Bu Reis. Pertanyaan saya yang pertama, tadi kan puasa itu uh, rasa kita bersyukur kepada Allah. Uh mm-hmm. -huh. Apakah semua uh, jenis puasa itu sama hikmahnya atau maknanya Ustadz? Terus yang kedua, bagi e, wanita yang berhalangan itu bisa e, seperti menyusui dan sebagainya bisa membayar puasa itu dengan fidyah. Itu cara yang terbaiknya gimana ya Ustaz? Terima hmm. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is. Ada tiga pertanyaan nih Pak Ustadz. Yang pertama e, adik kita Ricky Nah, kita tahu tadi menyebutkan uh, tadi Pak Ustaz menyebutkan sempat uh, tidurnya orang yang berpuasa itu pun merupakan salah satu ibadahnya gitu ya. Nah, ada orang yang uh, puasanya rajin nih berpuasa namun karena tadi tidur melakukan ibadah tidur saja seharian bahkan sholat pun terkadang terlewatkan. Nah, bagaimana nih orang yang seperti ini? Jadi memang ada pada sebagian masyarakat kita mm -hmm. ya Biasanya habis sahur, habis sholat subuh, ini sholat nih, habis sholat subuh tidur. Betul. Ya. Kemudian bangun duhur, hmm. duhur sholat. Ya. ya. Habis sholat tidur, tidur lagi. bangun asar. Asar tidur lagi, bangun maghrib. Itu puasa kampret <laughs> ya. Puasa seperti kelelawar. Ya. Jadi kalau siang tidur, uh. kalau malam makan, ya. hmm. ya itu udah ada ada hikmahnya nggak ada nggak ada nilainya hmm. ya di menang mentang ada anak muda remaja dibangunkan bangun bangun bangun ini tidur aja wah pak kan saya lagi ibadah nih katanya diganggu <laughs> kan tidurnya orang puasa ibadah betul jadi harus diartikan begini adik-adik ya para pemirsa bahwa kalau tidurnya saja ibadah apalagi kita beraktivitas hmm. ya aktivitas kita kerja kita dagang kita jualan kita membaca ya itu Oh, kita diskusi, kita aktif mengikuti orientasi misalnya. Termasuk mengikuti pengajian ini ya? Termasuk ya. mengikuti pengajian hmm. ini ya. Jadi bukan jangan diartikan wah mentang-mentang tidur ibadah tidur aja ya. Jangan, jangan samakan dia dengan yang lain ya, hmm. begitu. Terus yang kedua yang apa kedua, itu? Yang kedua, uh, Albin tadi, larangan saat berpuasa itu apa saja sih Pak Ustaz? Ya. Jadi ada larangan secara fisik ya ada larangan secara psikis. Artinya ada gini, ada larangan secara uh, faktanya seperti orang puasa itu dilarang makan dan minum. mm-hmm. Dilarang makan atau minum, jangan makan dan minum. Ya, ya. Nanti malam aja nggak apa-apa. bapak, ya. <laughs> makan atau minum atau makan dan atau minum itu bahasa hukum gitu. Betul. Makan dan atau minum, ya tidak boleh, ya kecuali lupa. Kalau misalnya para pemirsa lupa, adik-adik lupa, ya sedang puasa kita makan lupa satu piring ya ditambah teh manis dua eh, apa gelas pisang satu baru ingat nah, nah itu diteruskan saja karena Allah lah yang memberi minum Allah yang memberi makan ya tapi jangan udah ingat langsung aja terus tanggung nggak boleh ya <laughs> nah, jadi kalau sudah ingat langsung ditaruh ya nah, itu makan atau minum ya kemudian kalau yang sudah bersuami istri dilarang bergaul di siang hari ya kemudian muntah dengan disengaja dicolok-colok mulutnya supaya muntah hmm. ya kemudian mengeluarkan sperma ya dengan disengaja kecuali mimpi ya nah, itu itu dilarang itu dilarang secara fisiknya secara batang tubuhnya ada yang dilarang untuk menjaga nilai-nilai atau pahla ibadah puasa hmm. yaitu dilarang berdusta ya dilarang jahil pada orang lain ya ada celana orang diumpetin ya. hmm. ya ada baju orang diumpetin ya apalagi kalau lagi taraweh ganggu orang ya ada ya itu karena di kampung biasanya kalau yeah. di ya di kampung ada itu yang ribut di taraweh ya nah kemudian dilarang juga meng, menggunjing orang berantem berantem jadi kalau ada orang ya mengajak berantem sama kita jangan berantem sama saya saya sedang puasa. Hmm. Ini soim, ini soim gitu. Saya sedang puasa. Ada orang marah-marah, termasuk bapak kita marah-marah. Pak, saya sedang puasa pak, saya jangan dimarahin, ya. Nah, jadi dilarang marah-marah. Pokoknya berbuat hal-hal yang tidak baik. Ya. Itu dilarang bagi orang yang berpuasa, berpuasa. ya. Nah, John melanjutkan pertanyaan adik kita tadi, si Albin tadi. Terkadang kan bagi kita sebagai adik-adik atau remaja ini senangnya itu main PS, kalau enggak ke warnet gitu ya untuk mengisi waktu ceritanya ini Nah, ini perbuatan yang seperti ini nah, seperti itu apa? juga mubadir, ya, hmm. ya, mubadir. Innal mubadirina kanu ihwana syayatin. Hmm. Ya, perbuatan-perbuatan mubadir yang tidak ada gunanya itu perbuatan-perbuatan setan. Hmm. Alangkah baiknya kalau remaja-remaja itu sudah mulai menghafal Al-Qur'an. Oh, Al-Qur'an iya. ya. Membaca sebab tidak ada orang pintar tanpa membaca. Ya. Buku itu gudangnya ilmu, kuncinya adalah membaca. Hmm. Al-Qur'annya Iqra, baca, baca, ya. Adik-adik nggak ada para pengusaha orang pintar tanpa ah saya nggak usah baca ya. Nanti juga pintar, ya. Laukanal ilmu yudroku bil muna maka nafil bariyati jahilan. Mhm. Seandainya ilmu itu bisa didapat dengan cara melamun, maka di dunia ini tidak akan ada orang bodoh. Ya, jadi harus baca daripada main PS yang tidak karuan, hmm. baca. Kalau satu buku dibaca pasti ada manfaatnya dan akan tersimpan terus. Al-hibdu fis kan naksi alal hajar. Belajar di waktu kecil itu ya bagikan mengukir di atas batu. Mungkin nanti ada nyanyiannya ya. Hmm. Nah. Gak ada nyanyiannya ya. Nah. Jadi ini supaya tidak lupa ini, saya lihat ini mungkin ya para pemirsa televisi yang terhormat ya. Ini adik-adik yang di studio ini masih remaja, mungkin bangunnya dari jam 3. Betul. Ya, jadi kelihatannya udah ada mulai yang ngantuk-ngantuk ya. hmm. ya. Untuk itu saya akan ajarkan sebuah nyanyian ya. Tapi tolong diikuti ya. Lihatnya ke ini ke Pak Ustadz. Enggak, enggak usah pakai musik ini ya. Nanti kalau toh cocok pakai musik boleh ya. Coba adik-adik harus bicara semua, tidak boleh ada yang diam ya. Jangan ditutup mulutnya. Ikutin Pak Ustad. Mari kawan-kawan, ayo. Mari kawan-kawan. Laki perempuan. Laki perempuan. Rajinlah belajar. Rajinlah belajar Demi masa depan Demi masa depan Juga jangan lupa Juga jangan lupa Perintahnya Tuhan Perintahnya Tuhan Sholat lima waktu Sholat lima waktu Jangan dilupakan Jangan dilupakan Sebab kita nanti Sebab kita nanti Pasti akan mati Pasti akan mati Menghadap ilahi Menghadap ilahi Akan diadili Akan diadili Yang baik amalnya Yang baik amalnya Tempatnya di sorga Tempatnya di surga Yang banyak dosanya Yang banyak dosanya Di dalam neraka di dalam neraka selama-lamanya selama-lamanya oh panas sekali oh panas sekali nah, mana tahan kita mana ya uh -uh. jadi itu nyanyian supaya ini para remaja bangun ya hmm. kalau sudah mulai ngantuk ya itu bagus supaya kita mau belajar tapi jangan lupa sholat lima waktu, waktu. ya nah. selanjutnya untuk menjawab pertanyaan dari Bu Uis. Ibu Eis, ya. ya bukan Bu Uis nah. nah, ya. Ibu Eis, Bu Eis, sudah bu uh. ya, ya eh, puasa itu kan eh, hikmahnya itu eh, insya Allah semua sama seperti yang disebutkan yeah. tadi kata beliau. Namun di sisi lain eh, ada saja wanita yang berhalangan yang sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah puasa itu. Nah kalau membayar fidyah itu yang seperti apa sih? Ya, yeah. jadi di dalam Al-Quran masih surat Al-Baqarah ayat 184 gitu ya. Ada ayat begini yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra milul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun Allah itu menghendaki kemudahan Allah tidak menghendaki kesulitan ya bahkan dalam satu hadis ad-dinu yusrun jadi agama itu ringan ya jadi agama itu enteng tapi jangan dienteng-entengkan, jangan diringan-ringankan ya. Nah, ketika kita menyusui atau melahirkan ya itu mana yang lebih ringan bagi kita untuk mengkodoknya sebab ada kodok ada fidyah mhm. ya nah apa lebih enteng fidyah apa lebih enteng kodok ya nah, walaupun banyak pendapat namanya dalam ilmu fikih ada yang harus kodok dan fidyah ada kodok saja ada fidyah yeah. tapi ya saya baca itu ya saya simpulkan mana yang lebih ringan bagi kita Sebab kalau orang yang mengandung, mm -hmm. ya nanti menyusui mau kodonya kapan? Menyusui kan lama, ya dua kan tahun itu, ya. ya dua tahun. Mm -hmm. Nah maka mana yang lebih ringan? Ah saya mau bayar fidyah saja boleh. Mm -hmm. Tapi saya kuat, saya kuat ini kodok, kodok saja itu mm -hmm. lebih mhm. baik. Mana yang lebih ringan? Jadi Allah menghendaki yang penting iman itu dari iman itu berangkatnya dari iman. Kalau ada orang iman, ya orang beriman pasti dia akan puasa. Sebab puasa juga hanya ditujukan kepada orang yang beriman. beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Jadi kepada orang beriman. Jadi orang itu pasti akan membayarnya. Mm-hmm. Itu pula seperti sholat. Orang sholat itu kalau ada imannya lagi sakit juga sholat. Ya. ya lagi di perjalanan sholat. Kalau iman nggak ada, jangankan lagi sakit, jangankan lagi perjalanan di rumah aja nggak sholat Hmm. Ya, nah, jadi yang penting yang akan diberi pahala oleh Allah itu adalah amalan-amalan yang bergerak atau yang berjalan dari iman, ya. Nah, sehingga Allah berfirman itu ya bahwa innallaha la yudhi'u ajra imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala dari yang berangkat dari iman seseorang itu, ya. Jadi penting imannya dulu, ya. Nah, baik, mudah-mudahan terjawab semua ya. Ada yang masih ingin bertanya? Baik, kalau belum ada, saya mungkin teman-teman dari uh, eh, Anna Bawi kayaknya ada yang ingin bertanya gitu ya. Silakan. Iya. Nah, silakan. Mas Agus, eh, silakan Mas Agus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi eh, wabarakatuh. Tentang masalah di dalam puasa dan masalah akhlak ini Ustaz. Baru-baru ini ada cerita di uh, satu tempat ada istri menteri nih Ustaz. Ini kejadian benernya. Hmm? Dan beliau mengatakan karena mau ada lomba MTQ ibu-ibu ada lomba salawat segala macam lah untuk memeriahkan Ramadan tapi ternyata kata beliau itu semuanya haram ini mungkin mah masalah akal kan yang saja jadi semua nggak boleh semua tidak boleh dilaksanakan akhirnya karena panitia itu mengomong ini sudah banyak yang daftar satu hanya yang dibolehkan yaitu e, cerdas cermat untuk MTQ segala macam haram. Ini menurut Ustadz termasuk akhlak yang baik apa yang bagaimana? Padahal ini seorang istri dari menteri itu. Uh Ini kejadian yang benar nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, Muhammad terima kasih. Seperti apa nih tindakan istri sang menteri ini yang melarang segalanya kecuali cerdas cermat dalam rangka berbuat uh, eh, bulan ya, Ramadan ini? Kalau saya terlepas dari istri menteri atau bukan, ya. siapapun orangnya. Uh mhm. -huh Pertama kan MTQ itu untuk menggugah untuk menggugah sehingga ada anak-anak yang bacaannya itu masih kecil tapi bagus ya, Betul. ya bacaannya panjang pendeknya lagunya juga ya sehingga orang itu tertarik pertama ini merupakan syiar syiar ya kedua untuk mendorong memotivi, memotivasi supaya orang itu mau belajar Al-Qur'an itulah dari tujuan-tujuan diadakannya MTQ dan orang nanti akan dimotivasi eh, juga untuk mempelajari eh, terjemahan dan ayatnya. Jadi saya kira kurang bijaksana ya kalau eh, melarang-melarang seperti itu yang sudah menjadi kebiasaan pada dan apa kerugiannya, apa madorotnya saya kira tidak ada ya. Hmm. Nah kemudian uh, jadi itu ya kalau dari segi akhlak ya mungkin karena perbedaan-perbedaan itu kadang-kadang pada umat itu uh, ada ya. Tapi kita harus melihat asas manfaat dan madorotnya. Hmm. Apa madorotnya dari okay. okay. kan tidak ada, yeah. ya. Nah, jadi itu kalau disebut ahlak ya tentu ahlak yang kurang baik atau ahlak madmumah, ya. Saya kira itu. Mm -hmm. ya. Tentang eh, lebih kepada akhlak lah ini ya. pada ujungnya ya. ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Masih ada satu Ustaz, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Mas Zuki dari nabawi PTG Jakarta. Silakan Mas. Eh, saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz eh, berbicara mengenai hikmah puasa. Betul. Tadi Pak Ustadz menyinggung tentang hikmah puasa antara lain adalah kesehatan. Ya. Betul. Uh, yang saya tanyakan, adakah uh, adakah hikmah puasa bisa menghilangkan beberapa penyakit tertentu karena karena kita pernah kalau nggak salah uh, pernah mendengar sabda Nabi bahwa uh, puasalah kamu maka akan sehat. Mhm. Kira-kira dari hadis tersebut apakah ada menurut tinjauan medis ada beberapa penyakit yang bisa dihilangkan dari berpuasa ya tersebut. Mhm. Baik, Mas Marjuki Raja. Terima kasih banyak, Mas. Silahkan, Pak Ustaz. Jadi ada hadis Nabi memang sumu tasihu. Puasalah supaya kamu sehat, mhm. ya itu banyak eh, penyakit-penyakit uh, yang dihilangkan di puasa. Antara lain adalah gula ya. Gula itu diabetes. Uh Itu kalau dengan puasa ya, jadi nggak usah minum obat lagi. Ya. Hmm. Puasa saja. Uh, kemudian itu ada lagi darah tinggi. Yeah. Ya, darah tinggi, asam lambung. Uh Yang orang banyak naik asam dan itu asam lambung, gula, darah tinggi kan bisa berpengaruh kepada organ-organ lain. Betul seperti pada ginjal, pada uh, apa, ya pada semuanya, mata mhm. segala macam ya Jadi banyak itu saya punya suatu buku ya uh, dikarang oleh ada dua, pertama oleh dokter Dadang Hawari uh -huh. ya mhm. pengaruh puasa, ada lagi puasa dan kesehatan. Tohnya itu sangat sangat banyak hikmahnya, hmm. sebab ini me, apa sirkulasi darah itu menjadi tidak kental, hmm. diencer darahnya itu darah yang berpenyakit itu kayak adik-adik ngantuk gitu ya <laughs> itu karena darahnya kental <laughs> darah kental itu banyak banyak anunya membawa penyak, berdampak pada penyakit lain berdampak pada nah, penyakit, berdampak pada penyakit lain ya ngantuk, budek pada kuping tuh ya. Hmm. <laughs> itu jadi sesuai darahnya encer dengan puasa itu. Ya. Tapi banyak ustadz yang puasa katanya sakit. Nah, hmm. itu karena mungkin puasanya tidak meniru puasa Rasul ya, yaitu yang bukanya ya, berlebihan, ya, berlebihan ya sehingga minum pun enam gelas. Hmm. Ada ibu-ibu, Pak Ustadz, saya kalau buka, kalau makan nanti aja habis sisa. Kenapa Bu? Saya kalau makan aja katanya nanti, apa minum gelas aja kenyang, ya enam gelas ya. Nah, itu jadi jangan wok wok wok wok sekaligus ya. Jadi Rasul itu kan bukannya dengan yang manis-manis, korma tiga biji, hmm. tiga. Kalau kita tiga kilo, ya. <laughs> bukan tiga biji ya. Jadi kalau kita itu kan sedikit-sedikit makan, kalau Rasul makannya sedikit ya itu itu bedanya dengan eh, kita ya artinya memang tadi salah satu penyakit yang disebutkan itu ada asam lambung ya. ya jadi sangat salah mungkin orang yang beralasan tidak puasa karena mah gitu ya jadi salah gitu ya oh salah makan sembuh oh, itu sembuh orang mah ya. juga sembuh ya. ya kalau puasa coba deh ya yang yang nggak hmm. puasa. Ya. Mm -hmm. Nah, justru dengan puasa itu asam lambungnya akan akan netral ya. Akan netral. Subhanallah. Ya. Baik, ini di di sisa waktu yang terakhir yang kurang lebih sekitar 4 menit ini Pak ustad Eh, apa namanya? tentang hikmah puasa yang lain apa yang bisa kita petik dari selain rasa syukur, pendidikan keimanan gitu ya, rasa sosial, menumbuhkan rasa sosial dan kesehatan itu ya. apakah ada hal lain yang bisa kita ambil hikmahnya agar puasa kita ini seolah tidak hanya berjalan secara kontinu semata nih? ada yang tidak kalah pentingnya dari hikmah puasa itu hmm. adalah pengendalian diri atau hmm. menjaga hawa nafsu. Yeah. Nafsunya. Nafsu itu dalam diri kita ada nafsu. Ya. Nafsu ini lebih berbahaya daripada 40 setan. Jadi ada yang menggoda setan pada kita, uh tapi juga ada nafsu. Ya. Nafsu itu biasanya membawa kepada hal-hal yang buruk. Ya. ya. Kata Sayyidina Ali, ahabbu syai'in ilal insani ma muni'a. Ya yang dicintai oleh orang yang dilarang. Jadi senang nafsu itu kepada yang dilarang. Hmm. Ya, misalnya makanan itu yang dilarang kan cuma babi ya, yeah. tapi orang senang. Yang dilarang itu minuman keras kan, yang membahayakan otak. Padahal minuman yang lain banyak, tapi hmm. orang senang. Nah, ini tidak kalah banyak orang-orang yang terhormat tadinya orang-orang yang mulia, orang-orang yang berilmu pengetahuan, tapi tidak pandai mengendalikan hawa nafsu, bisa masuk penjara. Korupsi ya? misalkan. Ya. Korupsi ya. termasuk juga berantem, mengeluarkan kata-kata kotor kan. Dalam hukum itu perbuatan yang tidak menyenangkan saja bisa dituntut dengan pasal 335. Misalnya ada orang marah-marah, orang nggak senang, lapor ke polisi, bisa. Ya, itu dari uh, pengendalian hawa nafsu. Maka kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya. Bukan orang yang kuat, orang yang mampu marah, membentak orang lain, ya. Tapi justru orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika dia sedang marah. Hmm. Sebab Nabi bersabda, Al-ghadabu awwaluha janunun wa akhiruha nadamun. Marah itu pertamanya seperti orang gila. Walaupun orang kurus kecil, dia akan berani menghadapi orang yang besar, hmm. ya. Nah, gitu kan kalau orang sudah marah. Pertamanya seperti orang gila, tapi akhirnya setelah terjadi apa itu menganiaya orang, penganiayaan atau pembunuhan, dia harus berada di balik terali besi. Betul. Dia akan menyesal. Nah, itulah jadi nafsu itu maka harus dikendalikan. Nah dengan puasa itu, ya, karena nafsu itu mengikuti peredaran darah. Hmm. Nah, maka ada hadis Nabi, ya, kalau puasa itu pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, ditutup dan dibelenggunya setan-setan. Ya. ya. Nah, itu maksudnya kepada orang yang puasa dibelenggunya setan-setan itu. Tapi masih ada orang kok duga masih ada orang. Uh, berbuat maksiat maksiat itu dosa kecil dosa gede maksiut ada-ada ya nah. nah itu masih ada kok orang yang berbuat maksiut ya nah itu karena dia nggak puasa bagi orang yang puasa dikendalikan lewat e, lapar tadi jadi darahnya kan tidak terlalu banyak itu ya Betul. Nah, yang beredar Itulah maka orang takwa itu disebut wal qadiminal ghaidha wal afina aninas ya. Orang yang mampu menahan amarah ketika dia sedang marah dan pemaaf bagi kesalahan orang lain sifatnya pemaaf hmm. ada orang lain sebelum minta maaf sudah, sudah dimaafkan ya, ya itu itu baik di satu menit yang terakhir nih berikan kita sebuah kesimpulan terhadap hikmah puasa ini jadi hikmah puasa itu pertama yang pertama adalah mendidik kita supaya kita itu selalu bersyukur pada Allah hmm. apapun yang telah kita dapat ya kita jangan melihat ke atas adik-adik Para pemirsa jangan melihat ke atas. Unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum fahuwa azdaru alla tazdaru di matallahi alaikum. Hmm. Janganlah kamu melihat orang yang lebih tinggi daripadamu. Maksudnya dari harta, kedudukan ya. Tapi lihat orang yang lebih rendah dari kado kamu. Kita masih makan, kita punya rumah. Coba lihat saudara-saudara kita yang mau puasa kemarin kebakaran. Betul. Rumahnya nggak ada. Ya. Betapa nikmat Allah banyak telah pada kita. Mhm. Makanya adik-adik ya, para pemirsa di rumah itu ditulis di ruang tamu tuh. Senangkan hati Anda, orang lain yang menderita masih banyak. Hmm. Ya. Tulis. Jadi ketika para pemirsa istri kita marah-marah, pokok ini mau lebaran, Pak, duit kurang, Pak, baca mah, baca. Baca, Bu, ya. Senangkan hati Anda, orang lain yang menderita masih banyak. banyak. Mhm. Ya, orang yang tidur di kolong jembatan, orang yang panas kepanasan, hujan kehujanan. Ya. Nah, maka kita harus bersyukur apapun yang telah kita hidup ini bu bapak para pemirsa hanya saling tuduh menuduh kata orang lain enak kita kata kita enak, enak mereka. orang lain Betul. ya tapi yang jelas orang kaya itu adik-adik belum tentu bahagia Betul. tapi orang miskin udah jelas pasti susah ini masalahnya <laughs> nah, jadi tetap apapun harus kita bersyukur kepada Allah ya. subhanallah sayang sekali pak kita dibatasi oleh waktu Pak Nanti terima kasih telah berbagi ilmu kembali buat kita mudah-mudahan kita bisa amalkan ini semua gitu ya dan terima kasih telah berkenan hadir di kesempatan pagi ini dan adik-adik dari remaja Islam Ataqwa dari Jalan Al Barkah Saharjo juga terima kasih telah hadir di pagi hari ini dan bisa dimanapun anda berada akhirnya kita semakin faham bahwa hikmah puasa tidak hanya sekedar sebuah kewajiban yang kita tunaikan tapi jauh di balik itu kita harus mampu memetik hal-hal yang penting sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian sebagai pendidikan keimanan untuk memunculkan akhlakul karimah di sisi lain juga sebagai welas asih kita kepada sesama yang lain. Kemudian ini juga untuk menjaga kesehatan kita karena banyak penyakit yang bisa ditangani dengan cara berpuasa. Dan yang terakhir adalah bentuk pengendalian hawa nafsu kita agar tidak senantiasa berlebihan. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita dan kita mampu mengaplikasikannya. Akhirnya kami berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tidak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan juga selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-66. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.